Tidak tersisa apapun yang kita butuhkan di permukaan bumi ini melainkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti pernah menerangkannya kepada kita. Apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti telah menerangkannya. Cuman aibnya ada pada, ada pada kita manusia, yaitu kita tidak mau mempelajarinya dengan serius, dengan seksama. Padahal seluruh solusi dari seluruh problematika kehidupan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena Allah tidak akan meninggalkan makhluknya tanpa pedoman. Allah tidak akan membiarkan makhluknya hidup tanpa acuan. Dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya berkeliaran di permukaan bumi tanpa perintah dan larangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka itu diciptakan sia-sia? Pasti jawabannya tidak. Karena ini adalah soal Istifham ingkari. Bertanya untuk mengingkari. Apa kamu nggak lihat? Itu buat bukan berarti kita harus jawab iya atau tidak. Karena kita punya mata. Bertanya tapi maksudnya untuk mengingkari. Ayah tabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka diciptakan sia-sia? Jawabannya sudah pasti tidak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir ayat ini sia-sia maksudnya adalah la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah, tidak dilarang. Ini maksudnya. Maka ketika kita hidup, kita pasti ada perintah, pasti ada larangan. Orang yang merasa dirinya hidup untuk hidup, saja dia merasa dirinya diciptakan sia-sia. Orang yang merasa dirinya tidak perlu ada peraturan dari Allah yang harus mereka perhatikan, yang harus mereka waspadai, yang harus mereka jalani, itu artinya mereka yang merasa hidupnya sia-sia dan memang hidup mereka untuk suatu hal yang sia-sia bahkan lebih dahsyat daripada itu hidup mereka untuk suatu hal yang merupakan kehancuran, kebinasaan dunia apatah lagi akhirat. Semua itu Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih dan Rasulullah diperintahkan untuk al-balaghul mubin menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tidak berkhianat walau satu huruf pun. Semua itu untuk kebaikan kita. Allah perintahkan kita bukan untuk mempersulit kita, bukan untuk membuat kita kesusahan, kewalahan, Bingung tidak, tapi untuk memberikan kemudahan. Dan Allah larang kita bukan karena Allah itu bakhil. Bukan karena Allah itu tidak suka memberi, bukan karena Allah itu tidak suka kita menikmati, tapi karena Allah tahu di dalam hal yang ia larang itu, di dalamnya penuh petaka di dalam kehidupan kita. Maka perintah dan larangan Allah adalah rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, alangkah celakanya seorang muslim atau muslimah yang merasa perintah Allah mempersulit kehidupannya dan larangan Allah menghalangi keinginannya. Dan orang yang sampai kepada titik ini, setan telah bermain di akalnya dan telah membalikkan fungsi akal itu dan telah membuatnya memahami yang batil menjadi hak, yang hak menjadi batil, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Terbalik 180 derajat. Padahal Allah memerintahkan untuk memberikan sesuatu di dalam hidup kita. Ketika Allah perintahkan kita bersabar, untuk apa Allah perintahkan kita sabar? Kalau bukan agar kita menikmati hidup dengan dengan sabar. Allah perintahkan kita menikah. Untuk apa Allah perintahkan kita menikah? Kalaulah bukan kalau kalaulah bukan untuk memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kenyamanan, memberikan kita kebahagiaan di dalam pernikahan tersebut. Sebagaimana Allah melarang kita minum khamar, untuk apa Allah larang? Karena di dalamnya terdapat hal-hal yang memberikan mudarat membuat kita kehilangan akal, membuat syaraf-syaraf kita rusak. Seluruh yang memabukkan itu sekali telan memberikan bekas di dalam syaraf manusia sehingga akhirnya lebih daripada 50% penghuni rumah sakit jiwa adalah korban orang yang senantiasa menghilangkan akalnya dengan makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ala hadza fatis. Di atas kaedah ini lakukan seluruh kiasan dalam perintah dan larangan. Setiap Allah perintahkan demi Allah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Setiap Allah melarang demi Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ketika Allah melarang melakukan sogok menyogok. Allah melaknat orang yang menyogok dan Allah melaknat orang yang disogok. Lihat negara kita hancur karena melanggar larangan itu. Benar atau tidak salah? Dua-duanya. Karena dia benar dan dia tidak salah. Sampai sekarang ini kita belum bisa keluar, negara kita belum bisa keluar, pemimpin kita belum bisa mengeluarkan bangsa dan rakyat ini, dan rakyat pun belum bisa membumi hanguskan sifat ini dari jiwa mereka, sehingga Indonesia akan tetap hancur apabila sifat ini terus mengakar, terus beranak, dan terus memasyarakat. Jangan hanya salahkan pemerintah, tapi salahkan seluruh personil yang melanggar ketentuan ini. Karena agama kita, larangan sogok menjogok itu bukan hanya larangan kepada pemerintah, tapi larangan kepada setiap manusia yang akal, yang balik, yang semua manusia. Terkadang masyarakat ini aneh. Yang dia salahkan hanya pemerintahnya saja. Sementara kadang-kadang dia pun melakukan hal yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ia salahkan tersebut. Kenapa tidak jujur? Kenapa tidak ketika kita melarang orang kita, orang yang pertama kali meninggalkan larangan tersebut? Kenapa tidak ketika kita memerintahkan orang kita yang pertama kali yang harus menjalankan perintah tersebut? Kenapa kita bisa menyalahkan orang dan kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri? dan peran media massa untuk sebagai bahan provokasi menghasut rakyat benci kepada pemerintah bukanlah suatu hal yang bisa disembunyikan. Karena untuk menilai program dan hasil usaha pemerintah ditanya kepada tukang beca, ditanya kepada tukang sayur, ditanya kepada tukang ojek, ditanya kepada supir angkot, Berkah supir angkot ini memberikan hukum terhadap perbuatan pemerintah kita? La ilaha illallah. Kalau memang Anda pandai wahai supir angkot, Anda tidak akan jadi supir angkot. Kalau Anda memang andai Anda adalah orang yang yang intelijen, yang bagus, orang yang memiliki ilmu yang cukup, memiliki pengalaman mengatur negara yang hebat, Anda tidak akan jadi tukang sayur. Anda akan duduk di kursi jabatan. Tapi karena Anda tidak layak untuk itu, Anda jadi tukang sayur. Lalu kenapa tukang sayur ditanya hukumnya tentang pemerintah? Fala haula wala quwwata illa billah. Sehingga ketika itu biasa terjadi, maka tergambarlah bahwa setiap orang berhak menyalahkan. Suatu hal yang lumrah membangun dunia bebas dalam mengkritik. Padahal si tukang sayur itu kalau dikritik dia pun pasti marah. Padahal si tukang ojek itu kalau dikritik sepeda motornya sudah tidak layak pakai, jangan dibawa untuk ojek, dia pun pasti tidak suka. Semua tatapan kehidupan berpemerintah dan berakyat semua telah diajarkan oleh agama Islam demi kebaikan kita semua. Oleh karena itu kita tinggal mengikuti aturan yang telah ada, pedoman yang telah diturunkan, dengannya kita akan selamat, tanpanya kita akan hancur dan binasa. Permintaan pembahasan kita pada hari ini seputar masalah jin. Saya tidak tahu apakah itu permintaan dari mayoritas atau hanya dari segelintir pengurus. Namun tidak ada salahnya karena permasalahan jin dan syaitan juga telah diterangkan oleh Al-Quran dan Hadis semua demi kebaikan kita. Dan tidak pahamnya kita tentang masalah-masalah ini mengantarkan kita kepada dilema-dilema kehidupan juga. Walaupun saya akui bahwa ilmu saya tentang dunia jin tidak terlalu dalam karena saya belum pernah khusus dan belum pernah diajar spesial dalam masalah ini, namun apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang Allah mudahkan adalah apa yang saya tahu tentang dunia mereka berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di dalam kitabullah azza wa di dalam berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang kita ketahui dan bagaimana cara solusi dan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Seperti yang kita katakan tadi, Al-Quran dan Sunnah tidak menyisakan apapun. Namun hanya karena keteledoran kita karena kealfaan kita terhadap mengkaji dan menggali makna-makna daripada kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah yang membuat kita akhirnya buta terhadap masalah-masalah tersebut. Di antara yang ada juga adalah permasalahan dunia jin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, satu kaidah, kaidah ilmiah yang harus diketahui seluruh kaum muslimin dan muslimat. Yaitu jangan berbicara tentang masalah gaib tanpa dalil. Jangan berbicara tentang masalah gaib tanpa keterangan yang jelas. Dan jangan percaya apapun yang dikatakan orang tentang masalah gaib tanpa dalil dan keterangan yang jelas. Kaedah yang pertama untuk yang berbicara, kaedah yang kedua untuk yang yang mendengar. Kaedah yang pertama untuk narasumber. Kaedah yang kedua untuk audiens. Hai narasumber, Anda jangan berbicara tanpa ilmu tentang masalah gaib. Anda siapa? Anda bukanlah orang yang Allah bukakan untuknya masalah-masalah gaib. Anda tidak lebih hebat membahas masalah gaib melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan berbicara sesuatu yang Nabi Anda tidak sebutkan. Nabi Anda tidak lakukan. Nabi Anda tidak contohkan. Nabi Anda tidak ajarkan. Dan kepada audiens pesannya adalah, tidak ada orang yang berbicara tentang alam gaib lebih hebat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terima siapapun yang bicara tentang masalah gaib yang datang tanpa keterangan yang jelas dari kitabullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini sebenarnya telah Rasulullah sampaikan dalam sebuah kalimat yang sangat jelas, barang siapa yang berpegang teguh dengan dua yang kutinggalkan kepada kalian, dia tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Berarti orang yang berbicara tentang masalah gaib tidak berdasarkan kepada kitabullah, tidak juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berbicara sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Kalau kalau Anda tidak mau sesat, jangan bicarakan sesuatu yang tidak ada keterangan yang jelas, jangan dengarkan sesuatu yang tidak memiliki keterangan yang jelas. Dan ini bukan hanya seputar masalah jin, masalah apa saja. Termasuk masalah hoki hoki yang di dalam juz Al-Quran. Termasuk dalam hoki-hokian di dalam ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Oh, ibu ini cocoknya dengan surat Maryam. Oh, anak ini cocoknya dengan surat Yusuf. Oh, anak ini cocoknya dengan juz 12. Oh, anak ini cocoknya dengan juz 5. Dari mana Anda bawa ini? Mana keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis? Atau semua itu Anda pelajari dalam ilmu gaib yang diajarkan oleh Anda juga oleh makhluk gaib? Pertanyaan berikutnya, siapakah makhluk gaib yang mengajarkan Anda tersebut? Terus jelas gurunya. Kalau Anda menyatakan yang mengajarkan saya makhluk gaib adalah malaikat, sudah pasti di dalam keyakinan kami itu malaikat Jibril karena tidak ada yang menurunkan wahyu kepada manusia selain Malaikat Jibril. Kalau Anda menyatakan itu malaikat Jibril, otomatis Anda menyatakan diri Anda nabi dan kami kafirkan Anda dengan kenyataan dengan pernyataan Anda tersebut. Betul? Orang menyatakan dirinya nabi kafir atau tidak? Kafir. Orang menyatakan dirinya terima wahyu dari malaikat Jibril kafir atau tidak? Kafir. Oh, saya tidak menyatakan yang mengajarkan saya malaikat, lalu siapa? Ya saya dapat dapat suara-suara saja. Suara. Ya suara siapa? Enggak tahu. Ya sudah. Kok Anda percaya dengan suara orang yang tidak Anda ketahui? Tapi dia ingin memberikan kebaikan kepada saya. Siapa yang bilang? Dari mana Anda tahu bahwa dia memberikan kebaikan kepada Anda? Karena orang itu datang pakai jubah putih. Tuh. Berjenggot. Memakai serban. Semua orang bisa memakai jubah putih. Karena yang datang itu ngaku Buya Hamka. Mengaku jin yang pernah hidup menemani Nabi Muhammad semua orang bisa ngaku-ngaku. Termasuk jin dia bisa ngaku-ngaku. Dia datang dengan wajah persis Buya Hamka. Jin bisa merubah wajahnya kepada wajah siapapun yang dia inginkan. Hanya satu wajah dan tubuh yang tidak bisa di, di, di, dicontoh dan ditiru oleh jin, yaitu tubuh dan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Oleh karena itu, sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah kifayah, hal yang sudah cukup untuk kita untuk memberikan kita keterangan. Baik, mengawali pembicaraan tentang alam jin, kita katakan bahwa secara umum makhluk Allah ini ada tiga golongan. Kita mulai dari golongan yang paling sedikit jumlahnya, yaitu golongan manusia. Kemudian golongan yang kedua dalam jumlah yang lebih besar dari golongan yang pertama yaitu golongan jin Kemudian yang ketiga yaitu golongan malaikat. tentang jin lebih banyak daripada manusia Allah terangkan dalam surah Al-An'am ayat 128 Ya ma'syaral jin qad istakthartum minal ins Wahai sekalian jin kalian telah lebih banyak daripada manusia kalian lebih banyak daripada manusia. Ini menandakan bahwa kelompok jin lebih banyak daripada kelompok manusia. Dan yang menerangkan bahwa malaikat lebih banyak daripada jin adalah hadis-hadis yang bercerita tentang jumlah malaikat yang luar biasa banyak. Di antaranya hadis yang bercerita di langit yang ketujuh itu ada sebuah tempat bernama Baitul Ma'mur. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk untuk melakukan ibadah di dalam Baitul Ma'mur tersebut dan sampai hari kiamat tidak ada dapat orang malaikat yang dapat jatah kedua kalinya. Setiap hari 70 ribu, setiap hari 70 ribu, sampai kiamat datang, tidak ada yang bisa mendapatkan kesempatan yang kedua. Saking antriannya begitu banyak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, mengatakan, tidak ada tempat yang kosong di atas tanah untuk empat buah jari ini. Tidak ada tempat yang kosong lagi. Semua telah dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah yang sedang sujud dan beribadah kepada Allah Taala. Ini dia tiga kelompok. Tiga kelompok jenis makhluk. Kita tidak berbicara tentang manusia karena kita tahu siapa manusia, karena kita adalah manusia. Kita juga tidak berbicara tentang malaikat karena pembicaraan kita bukan dunia malaikat. Sekarang kita berbicara tentang jin. Kalau begitu Ustaz, kelompok syaitan yang mana? Dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami telah menjadikan untuk setiap nabi musuh-musuh, syaitan-syaitan, manusia dan jin. Berarti syaitan itu bukan jenis makhluk. Karena dikatakan syaitan-syaitan manusia dan dan jin. Berarti ada syaitan dari manusia, ada syaitan dari jin. Berarti dia bukan makhluk khusus. Dia bukan makhluk khusus. Karena dia berasal dari manusia dan berasal dari jin. Diterangkan oleh para ulama, syaitan dari kata-kata syatana yashtunu yang artinya ba'udaya ba'udu jauh dan syaitan adalah orang yang dijauhkan. Maksud dijauhkan, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari hidayah Allah, dijauhkan dari surga Allah. Itulah syaitan. Dia bisa berasal dari manusia dan dia bisa berasal dari jin. Setiap yang kafir ingkar kepada Allah adalah syaitan. Baik manusia atau jin. Jadi dia bukan sebuah kelompok khusus tapi sebuah sifat. Orang-orang yang memiliki sifat ingkar kepada Allah dan Nabi-Nya, kepada Allah dan Rasul-Nya adalah syaitan. Alangkah banyaknya mereka. Sudah duduk permasalahan syaitan? Baik. Karena ada orang yang menyatakan, ada ustadz yang menyatakan syaitan itu jin yang kafir. Kata-kata ini setengah benar, setengah salah. Benarnya adalah setan kafir. Itu memang setan. Jin yang kafir memang setan. Tapi baru setengah. Karena ada setengah lagi setan yang tidak disebut. Yaitu manusia yang kafir dan ingkar kepada Allah. Itu setan juga. Makanya kalimat tadi setengah benar, setengah salah. Informasi ini sekaligus ajakan dan anjuran kepada kita jangan gabungkan diri kita ke dalam pasukan syaitan. Jangan jadikan diri kita syaitan. Karena kita bisa menjadi manusia dan kita bisa menjadi syaitannya manusia. Bagaimana caranya? Ikuti Allah dan Rasulnya. maka kita akan terhindar masuk ke dalam kelompok syaitan. Bagaimana caranya? Patuhi Rasulnya. Karena yang menyelisihi Rasul, yang memusuhi Rasul dan syariatnya adalah syaitan. Seperti dalam ayat ini. Kami jadikan untuk para nabi, setiap para nabi ada musuh-musuh. Siapa dia? Syaitan-syaitan. Syaitan dari mana? Dari jin, dari manusia dan jin. Jadi yang memusuhi nabi, yang mengingkari syariat nabi, yang ingin menghancurkan syariat nabi adalah syaitan-syaitan. Maka tidak salah ketika seorang dai marah kepada orang yang telah disampaikan kepadanya sunnah Rasulullah dan terang kepadanya hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Allah syariat Allah tetap saja membangkang dai itu emosi seraya berkata anda syaitan tidak salah Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan mengatakan kepada keledainya yang berjalan tidak normal. Umar satu saat menunggangi keledai, lalu keledai itu berjalannya nggak normal, kayak keledai lagi mancing-mancing jantan gitu. Ya tabaktar, nggak enak jalan itu jalan, jalan dibuat-buat. Kata Umar, jauhkan aku dari setan ini. Udah nggak bener tuh, jalannya udah nggak bener. Berarti Umar memahami apapun yang keluar dari jalur yang benar adalah syaitan. Pertanyaan berikutnya, lalu kalangan iblis yang mana? Kalangan iblis yang mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, menerangkan kepada kita siapa itu iblis, dari kelompok mana dia ada, dari golongan mana dia berasal. Allah terangkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni. Ketika kami perintahkan untuk sujud kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Karena adalah dia iblis itu minal jinni berasal dari golongan jin. Berarti iblis bukan kelompok. Berarti iblis bukanlah kelompok. Tapi iblis adalah seorang seorang jin. Hanya satu, Kalau kita katakan di dalam sebuah bentuk gambar, ini manusia, lalu ada bintik-bintik manusia yang sangat banyak berjumlah miliaran, ada satu bintik itu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita buat sebuah kelompok lagi, di dalamnya ada bintik-bintik yang lebih banyak daripada bintik yang pertama yaitu golongan jin, maka ada satu titik di situ yang bernama iblis. Itulah dia pemahaman yang sahih tentang iblis. Dia satu orang. Satu orang jin yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan satu orang ini saja yang diizinkan hidup sampai dunia kiamat. Yang lain tidak. Karena hanya kepada dia Allah berkata, Innaka minal munzarin. Kamu termasuk orang yang akan dipanjangkan hidupnya. Ka, kamu, seorang diri. Berarti hanya dia. Yang lain tidak. Berarti ini menunjukkan bahwa jin juga mati. Jin juga wafat. Jin juga terlahir dan wafat sebagaimana manusia. Hanya satu ekor jin. Kita katakan ekor karena kita benci kepadanya. Biarlah kita samakan penamaan kepadanya dengan nama-nama hewan. Sebagaimana kita katakan satu ekor sapi. Bahkan sapi lebih mulia daripada iblis tersebut. Dengan yang tadi harapan bahwa telah duduk di hadapan kita permasalahan-permasalahan yang sering menggelitik dan tidak terjawab di benak sebahagian kaum muslimin. Dan saya juga melihat wajah-wajah yang merasa baru kali ini dengar. Ngaku aja lah. Iya. Subhanallah, Allah menciptakan wajah yang tidak bisa berdusta. Dan bisa dibaca Di poin berikutnya, saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke permukaan bumi, maksud diutus adalah disampaikan kepada beliau wahyu disuruh untuk menyampaikan itu maksud diutus, bukan diturunkan dari langit. Dakwah Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi manusia dan jin. Bukan hanya untuk kalangan manusia saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Namun juga Nabi Muhammad diutus untuk kalangan jin dan manusia. Dan itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, itu juga untuk seluruh para nabi dan para rasul. Maka dua kelompok ini, manusia dan jin, rasul mereka hanya dari kalangan manusia. Tidak ada rasul dari kalangan jin di dalam pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ahli ilmu. Karena sebahagian mengatakan ada rasul dari kalangan jin dan pendapatnya lemah. Rasul Allah jadikan dari kalangan manusia. Yang ada di kalangan jin hanya para dai dan mubalik. Apa? Sejelas itu saya ngomong. Mau diulangi lagi? Tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang ada dari kalangan jin hanya da'i mubalik. Dan itu Allah terangkan di dalam surah Al-Ahqaf. Allah terangkan di dalam surah Al-Ahqaf. Bisa ibu-ibu baca dimulai dari ayat 29. Sampai ayat 32. Ayat tersebut menerangkan bahwa kaum jin belajar ilmu syariat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mendakwahi kaumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah paling mengerti di mana Allah akan menempatkan risalahnya dan risalah Allah itu Allah tempatkan kepada manusia tentu dengan perhitungan yang sudah sangat jelas dengan ilmu yang tidak akan mungkin salah dan meleset perhitungan Allah wa taala banyak hikmah yang kita tidak mengerti di antara yang kita mengerti adalah kalau Rasul berasal dari kalangan jin manusia nggak bisa dengar kata-katanya manusia tidak lihat Rasulnya yang mana tapi kalau Rasul berasal dari kalangan manusia, jin bisa lihat seluruh aktivitas manusia, jin bisa lihat, dengar seluruh perkataan manusia. Itu yang kita tahu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilah-kabilahnya mampu melihat kalian sementara kalian tidak mampu melihat dia di dalam ayat yang lain Allah terangkan. Berarti jin mampu melihat manusia, manusia tidak mampu melihat jin. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada orang yang ditanya tentang barang hilang, dia tahu setelah dia lihat-lihat dulu. Itu berarti ada intelijennya dari kalangan jin. Soalnya, apa yang terjadi di tengah kehidupan manusia, jin lihat. Ketika kemudian dia berteman dengan seorang jin, berteman, minta bantuan, saling bantu membantu, menjadi wali, dia jadi walinya jin, jin jadi walinya dia, bisa terjadi sebuah gerakan intelijensia dari kalangan jin. Itu bisa. Jadi dia minta temannya dari kalangan jin ini, katakanlah namanya adalah si Salta. Karena saya ambil nama itu dari eh, jimat seorang siswi Handayani yang kita buka ini kita buka jimat sisi siswi Andayani itu yang katanya diambil dari ustad, diminta dari seorang ustad tinggal di Siak Hulu. Ketika kita buka ternyata di dalamnya itu ya salto, ya malto, ya mustalso, wahai salto, wahai malto, wahai mustalso. Eh ketahuan nama intelijennya. Ketika si A yang mungkin bernama Abdurrahman Mungkin ya. Sebagaimana mungkin bernama Alfred Mungkin bernama Chang Choi boleh dari nama apa saja dari manusia berteman dengan seorang manu, seorang jin bernama Salto, Bisa saja dia minta Salto tolong lihatkan ada barang hilang. Salto cari-cari tahu, eh tahu dia. Hanya sama temannya. Eh, ada ada kemalingan tadi malam di rumah itu. Iya, saya lihat. Kemana dibawa barangnya? Ke sana. Lihatnya, oh iya benar ada barang di sini. Pergi dia ke kawannya yang tadi. Barang ada di sini. Udah diterangkan sama dia. Pura-pura. Itu baca-baca membaca mantra ke dalam air itu tuh pura-pura itu. Sebenarnya menunggu informasi kawannya cari. Namun kita dibodoh-bodohi oleh film. Apa itu dibodoh-bodohin film? Di dalam air yang di antara tadi begitu diginikan, di, dihapuskan apa? Disingkirkan bunga-bunganya, nampaklah barang itu ada di mana. Itu dibodoh-bodoh itu. Bukan itu. Mereka menunggu informasi dari dari kawan yang sedang cari-cari tahu. Oleh karena itu bisa dapat, bisa tidak. Sebagaimana kita manusia cari-cari tahu, bisa ketemu, bisa Apakah pekerjaan tadi minta kepada seorang jin, seekor jin diizinkan dalam agama Islam? Jawabannya tidak, itu haram bahkan kekufuran. melakoninya adalah bentuk daripada keharaman dan kekufuran dan memper, dan datang kepadanya bertanya dan percaya kepada apa yang diucapkan dari masalah-masalah gaib adalah bentuk daripada hal yang haram dan kekufuran dan datang datang kepadanya bertanya tanpa percaya adalah keharaman tanpa kekufuran. Barang siapa yang datang kepada para dukun dan para normal dan percaya dengan apa yang mereka katakan, sungguh dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Ini tentang orang yang datang bertanya dan percaya masalah-masalah gaib itu. Saddaqahu, percaya, benar-benar percaya, benar-benar beriman. jatuhnya kepada kufur. Karena dia telah menyeberangi sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada lagi yang tahu di permukaan bumi ini atau di langit sesuatu yang gaib kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah tahu yang gaib. Kemudian kita berikan keyakinan itu kepada paranormal dan para dukun. Kita yakini mereka tahu ilmu gaib. Berarti kita syirik sekutukan dia dengan Allah atau Allah kita sekutukan Allah dengan dia. Allah tahu yang gaib, kita juga yakini orang ini tahu yang gaib. Walaupun kadang-kadang kemudian kita tahu kita dibohongi, tetap aja percaya. Aneh. Barang siapa yang hanya datang kepada mereka dan bertanya, kemudian tidak percaya kepada mereka, tidak diterima salatnya 40 hari. Lam yukbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada dukun dan paranormal tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau Anda tidak mau salat Anda tidak diterima, jangan datang kepada mereka. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli lagi kepada salat Anda diterima atau tidak, silahkan datang kepada mereka. Kalau Anda tidak mau kufur, kafir, jangan percaya kepada mereka. Tapi kalau Anda tidak peduli Anda jadi orang muslim atau jadi orang kafir, percayalah kepada mereka. Kalau Anda tidak mau jadi orang kafir, jangan melakoni pekerjaan itu. Tapi kalau Anda tidak tidak peduli mau jadi orang kafir atau jadi orang mukmin, silahkan lakoni pekerjaan itu. Silahkan tipu manusia dengan beraneka ragam kemampuan Anda untuk menipu. Karena kami yakin dan percaya Anda pun ditipu oleh teman Anda yang bernama jin Salto tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Maukah kalian kami beritahu kepada siapa turun-turunnya, turunnya syaitan-syaitan jin itu? Kepada siapa turunnya mereka memberikan informasi? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Jin-jin setan-setan kafir dari kalangan jin itu turun kepada pendusta-pendusta, pembuat-pembuat dosa. Lihat, setan dari kalangan jin turun kepada para pendusta dan pembuat dosa. Pertama setan jin, yang kedua setan manusia. Afak, pendusta, atin, pembuat dosa, ini untuk setannya manusia yang punya koneksi dengan kaum jin. Jadi setan turun kepada afak, pendusta. Yulkuna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Sekarang pembicaraan tentang jin lagi, tentang setan jin. Mereka menyampaikan informasi kebanyakan mereka berdusta. La ilaha illallah. Alangkah indahnya keterangan Al-Quran. Nah, itu dia soal surat-surat sebentar ya. Kita sengaja ini. Apa yang kita bacakan tadi Penting juga ayatnya ayat berapa? Penting ya? Asy-Syu'ara 200 21, 22, dan 23. Dua ratus dua puluh satu sampai dua ratus dua puluh tiga surat Asy-Syu'ara Allah katakan syaitan-syaitan manusianya afak pendusta banyak berdusta asim banyak berbuat dosa itu label yang telah Allah buat untuk siapa dukun dan paranormal Kemudian Allah berikan label kepada yang menyampaikan informasi kepada mereka. Yulquna sam'a. Menyampaikan kepada mereka pendengaran-pendengaran. Wa aksaruhum. Kebanyakan mereka. Kadibun berdusta. Berarti di dalam ayat ini ada beberapa keterangan jelas. Pertama, para dukun dan paranormal itu sifat utama mereka pendusta dan pembohong dan banyak berbuat dosa. Yang kedua memang terjadi hubungan antara jin dan manusia. Memang terjadi tanazzalu, jin itu turun. Allah terhadap berarti memang terjadi hubungan hubungan diplomasi antara jin dan manusia Kemudian terjadi keterangan bahwa manusia mendengarkan informasi dari jin. Yulkuna sama, mereka menerangkan, memberikan keterangan, pendengaran. Kemudian ada hukum kebanyakan jin itu pun berdusta, menyampaikan informasinya dan dia dia berdusta. Kebanyakan ketika Allah menyatakan kebanyakan itu artinya ada titik-titik benar. Itu artinya apa? Ada titik-titik jujur. Oleh karena itu jangan heran ketika seorang paranormal menyampaikan informasi yang memang terjadi setelah dua tahun. Karena ada titik-titik kebenaran mereka sampaikan. Atau setelah berapa tahun ke depan. Atau bagaimana, atau bagaimana. Atau dia mencari barang hilang dan ketemu. Jangan heran ada titik-titik kebenaran. Namun Allah yang telah maha menghitung telah menghitungnya. Dan Allah menerangkan kepada kita, aksaruhum mayoritas mereka pendusta. Di antara para pendusta itu kita ceritakan informasinya sekarang ini. Siap-siap untuk mendengar cerita aneh dan yang membuat kita tertawa. Cerita yang menggelitik dari kebodohan manusia dikerjai oleh jin-jin pendusta dan kloninya. Saya memiliki seorang teman yang mengakui cerita ini langsung kepada saya. Ketika dia dulu belum mengerti ilmu yang hak, dan dia memiliki keluarga yang percaya kepada mereka-mereka tersebut dan mereka menyekolahkan anaknya salah seorang keluarganya menyekolahkan anaknya di sebuah pesantren sebut aja pesantren nggak ada masalah karena ada hubungan di pesantren Babu Salam Panam suatu hari tiba-tiba anak mereka ini ponakan dari teman saya ini hilang, tidak ada seorang pun yang tahu dia ada di mana. Di sekolah tidak ada, di kampung tidak ada, di rumah teman-temannya tidak ada. Hilang. Lenyap di telan bumi. Dan dia mengakui kami dulu orang yang sangat percaya kepada paranormal tersebut. Lalu kami pergilah kepada orang yang sakti yang kami anggap sakti selama ini. Jawabannya, itu sedang dilarikan oleh orang bunian. Setelah dia bermantra-mantra komat kamit, dia katakan sebenarnya anakmu nggak pergi jauh-jauh, ada di belakang pesantren itu. Dan orang bunian tidak akan bisa dilihat kecuali dengan kaca dan berjalan mundur. Akhirnya mereka pun minta ke pesantren untuk mengizinkan mereka keluarga ini menebas ilalang yang ada di belakang pondok pesantren Babu Salam itu. Gotong royonglah mereka sekeluarga untuk menebang seluruh ilalang yang ada di belakang pesantren itu. Lalu secara berbaris masing-masing memakai kaca berjalan mundur. Terus tidak juga ketemu dibohongi, dikibuli. Bayar lagi. Kan nggak bayar. Setelah satu minggu, tiba-tiba anak itu muncul lagi. Ketika ditanya, kamu kemana? Aku pusing, aku lari ke Padang, jalan-jalan. Subhanallah. Ini cerita orang apa? dikibuli. Dan tidak sedikit yang seperti ini sebenarnya. Cuman karena malu menceritakan dibohongi aja sebenarnya nggak mau cerita sama kita. Coba kalau ketepatan benar, wow teriaknya luar biasa. Sampai langit ketujuh kedengaran suaranya. Begitu dibohongi nggak mau cerita, malu. Karena menunjukkan kebodohan dirinya juga. Lihat di dalam ayat ini. Allah mengakui adanya interaksi antara jin dan manusia. Namun Allah memberikan keterangan siapa manusianya yang mau interaksi itu. Yaitu manusia-manusia pendusta, manusia-manusia pelaku dosa. Dan siapa jin yang akan menyampaikan kepada mereka adalah jin yang mau berdusta dalam mayoritas omongan mereka. Oleh karena itu Allah terangkan kaidahnya di dalam surat Jin. Kita tahu di dalam Al-Qur'an ada surat Jin kan? Di dalam surat Jin ayat yang ke 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الإنس يعوذون بِرِجَالٍ من الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهقا dan sesungguhnya akan ada sekelompok orang dari kalangan dari kalangan ins, manusia meminta sesuatu pertolongan dari sekelompok dari kalangan jin. Maka mereka menambahkan kepada mereka rohako, kesesatan. Sengaja saya menerjemahnya, mereka menambahkan kepada mereka. Karena di dalam ayat ini ada dua tafsiran para ulama yang kedua-duanya benar. Mereka pertama adalah jin, mereka kedua adalah syaitan. Kalangan jin. Eh, apa? Mereka pertama adalah eh, adalah kalangan jin, mereka yang kedua adalah kalangan manusia. Dan ada yang menafsirkannya terbalik. Dan itu benar juga. Manusia menambahkan sesuatu. manusia yang pertama, yang kedua jin. Maksudnya adalah ada yang mengatakan maka jin menambahkan kepada manusia kesesatan dan itu benar. Ya, jadi diberikan informasi yang salah-salah dilakukan mereka percaya kepada alam-alam gaib dan semacamnya. Sesat orang, sesat dia dibuatnya, dibuat oleh jin-jin ini. Satu. Yang kedua, yaitu mereka pertama manusia, mereka kedua jin, yaitu mereka manusia menambahkan kesesatan kepada jin. Itu juga sahih. Karena ketika manusia melakukan itu, jin itu akan semakin sombong, lupa kepada Allah, dan semakin merasa angkuh, semakin menertawakan manusia, dan semakin banyak berbuat dosa. Akhirnya jin itu pun melakukan kesalahan-kesalahan berat. Maka manusianya disesatkan oleh jin, jinnya pun disesatkan oleh manusia. Ini artinya seluruh hubungan antara jin dan manusia yang bersifat tolong menolong menolong bantu membantu diharamkan di dalam syariat. Karena semua itu adalah kesesatan. Ayat ini menerangkan dengan jelas itu adalah kesesatan. Manusia yang mau ke alam jin sesat, jin yang mau ke alam manusia tolong menolong sesat. Oleh karena itu, jangan pernah mengira ada keutamaan manusia, kelebihan manusia ketika mereka bisa sampai ke alam jin atau melihat ke alam jin atau ada sebuah indera yang sebut orang dengan indera keenam itu? Enggak ada. Bohong. Kenapa ada orang yang menyatakan itu adalah kelebihan? Perhatikan, yang menyatakan itu kelebihan hanya orang-orang yang suka berteman dengan jin dan tidak tahu ini adalah suatu yang haram. Kenapa mereka menyatakan kelebihan? Kami capek carinya bertahun-tahun baru dapat. Anda nggak pakai cari dapat kan mantap tuh. Yang tidak dapat seperti itu, itu pakai betapa, bertapa dulu, mandi di tempat yang dingin dulu, pergi ke tempat-tempat angker dulu, sembahkan ini, sembahkan itu dulu, bertapa sekian hari dulu, nggak makan ini, nggak makan itu sekian hari dulu sebagai syaratnya. Baru ada jin yang mau berteman dengan dia. Setelah dites orang ini jujur apa enggak. Itu pun kalau jin itu masih mau berteman. Nah sekarang ada tetangga nggak pakai itu dapat, kan hebat tuh. Menurut mereka hebat, karena mereka suka bersahabat dengan jin maka kata-kata hebat itu pasti berasal dari orang-orang yang suka alam gaib seperti yang tadi. Tapi begitu yang mengetahuinya adalah orang yang mengerti Al-Quran dan Hadis, mereka mengatakan ini nggak benar. Karena manusia standar tidak bisa bersahabat dengan jin. Berarti ada yang tidak standar dalam hidup Anda. Mata manusia seperti yang Allah terangkan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilahnya melihat kalian di saat kalian tidak mampu melihatnya. Inilah standar manusia. Standar kita, standar mata kita tidak mampu melihat jin. Itulah standar manusia. Ketika Anda mampu melihat Anda udah nggak standar lagi. Ada yang nggak beres dalam hidup Anda. Dan saya tidak pernah bertemu dengan orang yang katanya punya indera keenam dan mampu melihat. Tidak pernah bertemu dengan mereka yang dirukiah tidak kesurupan. Itu nggak ada. Seluruh yang pernah saya temui, baik anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau pria atau wanita, yang mengaku bisa melihat di rukyah semuanya kesurupan. Berarti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membuat matanya bisa melihat. Saya mengistilahkan mata Anda sudah dua, bukan mata manusia saja, tapi ada mata jin yang numpang di mata itu. Maka ini bukanlah kebaikan. Baik. Selanjutnya dari informasi masalah jin di dalam surat Jin Allah Subhanahu wa taala terangkan Ayat 11 Demikian juga di ayat 14 Di ayat di ayat yang 11 wa anna al muslimun wa anna minnas salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada dan sesungguhnya di antara kami ada jin-jin yang saleh dan di antara kami ada yang di bawah itu terus ke bawah level-level kesolehannya ke bawah terus terus terus kunna tara'iqa qidada kami berada pada level-level yang sangat banyak. Kami adalah tatanan-tatanan yang sangat banyak sekali. Kami masing-masing memiliki jalur yang berbeda-beda. Di dalam ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di antara kami ada orang-orang yang muslim, di antara kami ada orang-orang yang kafir. Dua ayat tadi menerangkan kepada kita secara jelas bahwa jin itu kayak kita juga. Alamnya kayak alam kita gitu. Ada yang soleh, ada yang ustadz, ada yang mubalik. Ada yang muslim kurang soleh. Ada yang muslim berbuat maksiat. Ada yang kafir soleh taat di kekafirannya. Ada yang kafir nggak sholat, nggak nggak nggak beribadah seperti agamanya mungkin juga kafir. Orang kafir yang tidak taat di dalam agamanya beraneka ragam. Maka ketika kita merukyah kita temukan di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang Hindu, ada yang nggak tahu agama apapun. bermacam-macam. Kunna taraika qidada. Kami berada pada jalan-jalan yang beraneka ragam. Seperti manusia. Di mana standar soleh dan tidak solehnya? Di mana standar muslim tidak muslimnya? Standar Al-Quran dan hadis. Karena dari awal tadi kita katakan Allah mengutus nabinya Muhammad bukan hanya untuk manusia, tapi untuk jin. Syariat yang mereka pakai apa kalau mereka soleh? Al-Quran dan hadis seperti kita. Jadi mereka sholat juga, iya mereka sholat. Mereka pengajian juga, iya mereka pengajian. Mereka baca Quran, iya mereka baca Quran. Mereka puasa, iya mereka puasa. Di dalam soal kekufuran dan kebatilan, mereka ada juga yang zina, iya ada yang zina. Ada yang mencuri, iya ada yang mencuri. Ada yang membunuh, iya ada yang membunuh. Syariat kita persis dengan syariat mereka. Karena apapun yang Allah turunkan dalam syariat Al-Quran dan, dan hadis ini, dalam syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang berlaku untuk mereka. Berarti kehidupan mereka lebih kurang sama dengan kehidupan kita. Secara kebenaran dan kebatilan. Ada yang mereka berada di atas pendapat yang benar, pemahaman yang benar, ada juga mereka berapa, berada di atas pendapat yang salah, akidah yang salah. Di antara akidah salah yang pernah saya temukan di kalangan mereka ketika merukyah, dia meyakini saya ini diciptakan Allah untuk menggoda kalian. Ini akidah yang salah yang mereka yang yang diyakini oleh jin yang sedang kita rukyah itu. sudah ditanamkan di dalam di dalam dirinya oleh entah siapa gurunya kita nggak tahu ya, karena dia pun nggak ngerti nggak menyampaikan kepada kita dari siapa dia terima itu tapi dia yakini kami diciptakan bukan untuk apa-apa kami diciptakan untuk menggoda kalian hai bani Adam saya katakan kamu salah kamu diciptakan bukan untuk menggoda kami kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah yang menurunkan Al-Quran ini kepada kepada kalian yang telah mengutus Rasulnya Muhammad. Untuk itu kalian diciptakan. Untuk apa kalian diciptakan? Persis untuk apa kalian diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu salah. Kamu telah didoktrin dengan doktrin yang keliru. Kalau sudah ada keyakinan itu di dalam jiwanya, saya diciptakan untuk menggoda manusia jalan yang benar. Waduh, bagaimana dia akan kembali ke jalan yang benar? Kalau dia yakin